Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan ya donasi tahap pertama yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu yang dikelola oleh Ma'ahid Kota Kediri, Ma'at Mahat Kota Kediri. Alhamdulillah selama berapa hari ini terhitung ter, e, terakhir tanggal 11 Agustus 29 Zulqa'dah total donasi untuk uh, kaum muslimin korban gempa Lombok ya, ini sekitar 81 juta 81 juta 387 400 rupiah ya. Saya ulangi sekali lagi total keseluruhan dana peduli korban gempa Lombok pada 11 Agustus yaitu 81 juta 387.400 rupiah Alhamdulillah untuk tahap pertama kita sudah ya salurkan sebagian melalui via Ma'at al qudwa senilai 27 juta 700 ribu rupiah saldo hari ini ya dan insya Allah ini hari yang terakhir untuk tahap pertama besok kita akan ya sampaikan amalah tahap pertama ini kepada peduli uh, korban gempa Lombok ya. Saldo sekitar 53 juta 687.400 rupiah. Selanjutnya yang kedua akan kami sampaikan cara ya untuk ikut serta dalam <clears throat> peduli korban gempa bumi Lombok ini. Yang pertama bisa berupa uang ya melalui via transfer seperti yang sudah tersebar di situ. Untuk konfirmasinya ke Ustadz Abu Hasna Fatul Huda ya. Itu caranya sudah sudah juga disebutkan. Kemudian yang kedua, nanti seandainya uang kontan bisa melalui perwakilan yang ada di samping ya. Yang pertama di kota ada Ponpes Imam Muslim Al Azhari menghubungi Bapak Muhammad Zaini ya. Kemudian yang kedua yang ada di selatan Ponpes Al Qudwah Al Islami menghubungi Ustadz Syarifuddin. Kemudian yang di daerah Gurah ya ini <clears throat> Ma'at Salman Al Farisi menghubungi Ustadz Fatul Huda. Kemudian di daerah Pari dan sekitarnya Ponpes Al Mansur menghubungi Bapak Syamul Aziz. Kemudian daerah Wates ya dan sekitarnya bisa melalui Ponpes Habil Mukminin melalui Bapak Fatan ya. Ini berupa uang cash atau bisa berupa barang-barang ya yang memang dibutuhkan seperti pakaian ya atau yang lainnya ya. Nanti bisa disalurkan secara langsung di tempat-tempat yang terdekat dari rumah kita semuanya. Demikian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala Insya Allah tahap kedua akan kita mulai besok ya dan insya Allah nanti akan terus berlangsung ya sampai eh, apa yang dihajatkan atau dibutuhkan kaum muslimin dan juga <clears throat> warga gempa apa gempa bumi Lombok ini semuanya sudah yaitu eh, tercover. Demikian eh, tambahan pengumuman sebelum pengajian selanjutnya. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah selanjutnya kita akan melanjutkan untuk sesi yang kedua musibah mengangkat derajatmu yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Abdullah Amin hafizahullah taala.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 الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم <clears throat> وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an يا أيها الناس اتقوا ربكم Wahai sekalian manusia Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian Kepada pencipta kalian Inna zalzalata sa'ati syai'un adim Sesungguhnya Zalzalata sa'ah kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar. Sesungguhnya kegoncangan yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Kegoncangan yang besar. Syahyun ahdim. Yauma tarawnaha. Pada saat terjadi kegoncangan tersebut tabhalu maka setiap orang yang murdiah tabhal kullu murdiatin amma arda'at <clears throat> setiap orang yang menyusui wanita yang sedang menyusui dia lupa dengan susuannya wa kullu hati hamlin hamlaha dan setiap wanita yang hamil setiap binatang yang hamil akan melahirkan dan menggugurkan kandungannya. Langsung gugur karena kegoncangan bumi yang sedemikian dahsyat. Wataran nasa sukara. Kalian melihat, engkau melihat manusia mabuk. Wamahum bisukara. Padahal mereka tidaklah mabuk walakin azab Allah syadid akan tetapi azab Allah yang demikian dahsyat itulah salah satu di antara apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti kegoncangan gempa di waktu-waktu yang sebelumnya gempa hanya di satu titik tidaklah merata. Satu titik gempa dan kemudian hilang. Meskipun disusul dengan gempa yang berikutnya akan tetapi berada di dekat ataukah sekitar gempa yang pertama. Tetapi gempa kali ini bukan sekedar satu titik akan tetapi sudah lebih merata. Belum pernah terjadi sebelumnya gempa seperti ini. Di belahan bumi yang ada. Akan tetapi ini adalah satu kejadian yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan terjadi banyak kematian dan sanawatu zalazil tahun-tahun kegoncangan meskipun apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini belum terjadi sanawatu zalazil tahun kegoncangan artinya bukan hanya satu hari dua hari sepekan atau sebulan akan tetapi sanawat bertahun-tahun akan terjadi kegoncangan gempa yang ada di muka bumi ini dan sebenarnya seluruh musibah gempa bumi dengan tsunami ataukah dengan tanpa tsunami itu semuanya adalah merupakan peringatan. Peringatan bagi kita bahwa apa yang terjadi di negeri kita, di tempat lain, itu adalah sebuah peringatan dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan masih mengingatkan kepada kita peringatan yang terus-menerus peringatan yang sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa taala timpakan satu titik, dua titik, beberapa hari dan seterusnya adalah agar manusia mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran yang sangat berharga. Karena sesungguhnya apa yang akan terjadi dan yang telah terjadi di muka bumi ini adalah sebuah laboratorium nyata kehidupan yang nyata praktek dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang kegoncangan nanti pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada rasulnya bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat tersebut adalah juga banyaknya gempa. Karena hakikatnya hari kiamat salah satunya adalah peristiwa gempa. Akan tapi gempa yang merata seluruh muka bumi ini. Zalzalat as karena bumi ini akan digoncangkan. Bumi akan digoncangkan dengan segoncang-goncangnya seluruh permukaan bumi ini dan bahkan bumi ini semuanya. Digoncangkan oleh Allah swt. Maka hendaknya dengan adanya peristiwa-peristiwa ini, ini bukanlah peristiwa alami. Peristiwa alam, sekedar peristiwa alam yang mungkin ini bisa dideteksi ada peringatan skala Richter dan yang lain sebagainya. Kemudian disebutkan ada sisi ilmiahnya. Janganlah kita kemudian ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang disebut dengan peristiwa alam terhenti sampai di situ. Bahkan tersibukkan dengan melihat atau mempelajari sebab-sebab duniawi akan tetapi Allah lah sesungguhnya yang maha kuasa. Banyak peristiwa alam yang dimaksudkan. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Bahkan berbagai peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang umat-umat sebelumnya yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan bantah kejadian yang dialami oleh mereka itu tiba-tiba tidak ada tanda-tanda tapi langsung dijadikan oleh Allah SWT sesuatu yang menjadikan adab bagi mereka umat-umat sebelumnya kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut alaihissalam ditimpakan adab kepada mereka dalam keadaan mereka semuanya dibinasakan oleh Allah. Tetapi untuk umat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat yang besar Kata Rasulullah, "Inna hadhihi, sungguhnya ini umat ini adalah ummah marhumah." Umat yang dirahmati oleh Allah SWT Dirahmati oleh Allah. Dan justru bencana musibah yang menimpa umat ini sesungguhnya banyak pelajaran dan banyak kebaikan yang disebutkan yang dikehendaki oleh Allah SWT di balik seluruh musibah yang ada. Karena Allah Subhanahu wa taala <clears throat> telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an <clears throat> wala nabluwannakum kata Allah bisyai'in minal khawfi wal ju'i sungguh kami akan uji kalian bisyai'in minal khawf dengan rasa takut subhanallah kegoncangan yang menimbulkan rasa takut yang besar di manusia Walju rasa lapar. Wanaksim minal amwal kekurangan harta. Wal amfus dan jiwa wasamarat dan hasil buah-buahan, hasil pertanian. Subhanallah. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini untuk saat ini semuanya ada rasa takut. Orang yang mengalami gempa, bagaimana rasa takut mereka? Walju, rasa lapar. Subhanallah. Rasa lapar. Wanaksi minal amwal. Berkurangnya harta, bahkan hancur harta mereka. Rumah. Dan harta benda mereka ikut terkubur di dalamnya. Wal anfus, kematian. Jiwa, dan kemudian samarat hasil buah-buahan, tanaman. Tetapi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah apa yang Allah beritakan bahwa kami akan menguji kalian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf walju ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Apa yang Allah firmankan setelahnya? Wabasyiris sabirin. Allah justru menyebutkan setelahnya beritakanlah gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wabashiris sabirin. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar? Wabashiris sabirin. Alladina <clears throat> idha asabathum musibah yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah Asabatuh musibah mereka mengucapkan qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun inna lillah sesungguhnya kami milik Allah kami ini milik Allah wa inna ilaihi rajiun dan sungguhnya kami akan kembali kepadanya di dalam ucapan ini terdapat keyakinan terdapat sebuah pelajaran dan peringatan bagi orang yang mengucapkannya dan bagi orang yang melihatnya. Innalillah, sungguhnya kita ini milik Allah. Inilah pelajaran musibah yang pertama. Pelajaran dari musibah yang pertama bahwa musibah itu adalah ujian. Walana beluan nakum. Ini pelajaran yang paling berharga untuk kita bisa ambil dari musibah yang Allah timpakan bahwa seluruh musibah itu adalah merupakan ujian. Walana beluwanakum, kami uji kalian. Dan yang kedua, bahwa ujian ini adalah dari Allah. Dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kegoncangan gempa yang tidak terdeteksi sebelumnya. Bahkan sudah diumumkan, sempat diumumkan sudah dicabut sudah dicabut peringatan terhadap apa gempa susulan tapi subhanallah setelah dicabut malah justru yang setelahnya lebih lebih dahsyat luar biasa dan kemudian berkembang merata di beberapa tempat bukan hanya satu tempat saja ini menunjukkan bahwa manusia tidak punya puasa. Tidak bisa diprediksi adab Allah, peringatan Allah tidak bisa diprediksi. Tidak bisa dikira-kira. Perkiraan cuaca mereka semuanya menyerah. Subhanallah. Maka disinilah letak kekuasaan Allah bahwa musibah, apapun musibah yang menimpa, itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah sebagaimana rahasia hari kiamat. Dan ini pelajaran berharga dari berbagai kejadian yang ada yang diperkirakan manusia akan terjadi demikian dan seterusnya. Ternyata itu meleset. Meleset maka pelajaran yang paling penting bahwa ini semuanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Walana bluwanakum minal khauf dan ini semuanya rasa takut dan berbagai macam musibah yang menimpa manusia. Ini dikehendaki oleh Allah untuk dijadikan sebagai ujian. Oleh Allah jadikan ini sebagai ujian. Apakah manusia bersyukur? Apakah manusia bersabar? Apakah manusia justru berkeluh kesah dengan musibah tersebut? Maka Allah beritahukan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Karena itulah apa yang disampaikan oleh para ulama bahwa yang sesungguhnya menjadi penting manusia itu diganjar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa manusia itu diganjar bukanlah karena gempa, bukanlah karena musibah yang besar. Tidak semua musibah berarti orang tersebut mendapatkan ganjaran. Akan tetapi manusia semuanya diuji oleh Allah. Besar kecil diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian yang kecil ataukah besar. Bahkan yang menjadi patokan adalah apa yang menjadi sikap ketika dia diuji oleh Allah. Dan memang besarnya ujian bisa menjadi barometer tingginya keimanan seseorang. Tetapi keimanan itu ditentukan oleh kesabarannya. Semakin orang itu beriman, maka dia semakin bersabar. Subhanallah. Nah, disinilah letaknya <clears throat> kesabaran. Itulah yang menjadi patokan bagaimana keimanan seseorang. Wabashiris sabirin yang ketika mendapatkan musibah dia mengucapkan innalillah. Sungguhnya kami ini milik Allah. Bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, akan tetapi juga diucapkan dalam hati. Diyakini dalam hati kita ini milik Allah. Ketika kita mengucapkan ucapan Istirja, innalillah. Sungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bukan hanya segera diucapkan, akan tapi benar-benar dihayati. Karena ucapan ini sesungguhnya adalah ikrar, keyakinan kita kepada Allah bahwa kita ini milik Allah. Harus tunduk kepada Allah SWT. Wa inna ilaihi rajiun dan akan kembali. Ini keimanan kepada Allah dan hari akhir. Innalillah ini iman kepada Allah. Wa inna ilaihi rajiun dan ini iman kepada hari hari pembalasan dari akhir kita akan kembali kepada Allah. <clears throat> Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika merekalah mereka orang-orang yang bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan hati mereka ulaika kata Allah alaihim Salawatum. Mereka mendapatkan salawat dari Allah. Min Subhanallah. Apabila Allah sudah bersolawat. Apa maksud salawat Allah kepada hambanya. Maksud salawat dari Allah adalah pujian Allah. Inilah yang dipuji oleh Allah. Salawatum min Bukan hanya satu salawat. Tetapi salawat banyak salawat, banyak pujian Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tidaklah Allah memuji manusia di dalam Al-Qur'an. Di antara pujian yang paling besar adalah orang-orang yang bersabar. Bersabar bukan hanya tabah, akan tapi bersabar adalah berserah diri kepada Allah. Seseorang yang kafir orang yang munafik mereka bisa tabah dalam menerima musibah, cobaan, ujian. Mungkin dia tahan, tabah. Akan tetapi dia tidak kembali kepada Allah. Karena itulah kekhususan manusia yang bersabar. Bukanlah pada ketabahan dalam menerima musibah. Akan tetapi ketika dia ber <clears throat> berserah diri kepada Allah ketika mendapatkan musibah inilah sesungguhnya yang jadi patokan berserah diri innalillah wa inna ilaihi rajiun bahwa milik Allah Subhanahu wa taala karena itu sabar tidak bisa sekedar diterjemahkan dengan ketabahan ketabahan bagian dari kesabaran akan tapi kesabaran bukanlah hanya sekedar sebuah ketabahan ketegaran bukan akan tetapi adalah bagaimana dia berserah diri ketika mendapatkan musibah. Dan itulah yang akan menjadikan dirinya tegar, dirinya bersabar, dirinya memiliki keteguhan hati, tetap istiqamah, semakin merendah dan mengembalikan dirinya kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, dan itulah sesungguhnya yang akan mengangkat derajatnya. Manusia di dalam menghadapi musibah ada empat kelompok. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ada empat kelompok manusia di dalam menghadapi musibah. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Iddatus Sabirin <clears throat> bekal orang-orang yang bersabar bahwa orang yang menghadapi musibah atau orang yang terkena musibah ada empat macam ada empat macam. <clears throat> Ahwalun nas fil masaib. Keadaan manusia di dalam <clears throat> menghadapi musibah. Ada empat kelompok kata Ibnu Qayyim. Musibah yang menimpa hamba yang dia tidak bisa, tidak bisa menolaknya. Musibah yang berkaitan dengan dirinya, harta dan sebagaimana yang tadi disebutkan, kematian, <clears throat> harta yang berkurang, sakit dan yang lainnya. Maka ada empat. Ada empat kelompok. Empat kelompok ini menentukan tingkatannya. Menentukan tingkatan seseorang. Yang pertama, dan itu kelompok yang paling celaka. Kelompok yang senantiasa mengeluh dengan musibah. Ketika mendapatkan musibah, dia mengeluh dan mengungkapkan kata-kata yang seakan tidak ada yang mendapatkan musibah yang lebih besar daripada dirinya. Mengeluhkan musibah. Musibah apa saja? Dagangannya eh, bangkrut atau rugilah atau berkurang keuntungan hari ini mengeluh. Subhanallah. Ini banyak di antara kita kaum muslimin harganya naik, gajinya gak naik-naik, Iya. Demo lagi. Dan berbagai macam tindakan yang itu menunjukkan ketidaksabaran terhadap apa yang menimpa. Musibah. Kurang harta, musibah. Penguasa yang lalim, penguasa yang zalim, tidak adil, musibah. Subhanallah. Tetapi bagaimana sikap seseorang ketika menghadapi musibah? Maka disinilah akan menentukan. Kelompok ini kelompok yang paling sengsara dengan musibah. Semakin banyak musibah menimpanya, maka semakin dia berkeluh kesah. Bahkan dia mau menyebarkan keluh kesahnya kepada semua orang. Subhanallah, menyebarkan keluh kesahnya kepada semua orang. Ini kelompok yang paling sengsara. Kelompok yang paling paling sengsara di dalam menghadapi atau dalam ketika dia mendapatkan musibah. Banyak keluhan <clears throat> terhadap apa yang menimpa. Maka kata Ibnu Qayyim ini kelompok yang pertama. Kelompok yang berkeluh kesah, bersedih, merasa sempit, sumpek. Subhanallah. <clears throat> Maka orang hal ini tidaklah dilakukan kata Ibnu Qayyim Hadza ma la yaf'aluhu tidaklah dilakukan illa aqallun nasi aqlan kecuali orang-orang yang paling sedikit akalnya. Wadinan agamanya, memuruatan dan harga dirinya. Agamanya dan harga dirinya. Subhanallah. Ini bentuk manusia yang pertama. Dan yang seperti ini ternyata tidak sedikit. Atau bahkan menjadi banyak mayoritas semoga bukan mayoritas semoga tidak benar kalau dikatakan itu sebagai mayoritas akan tapi banyak yang melakukan seperti ini apapun sedikit musibah yang menimpanya kekurangan harta eh, dan seterusnya sakit keluhan yang keluar kelompok yang kedua kelompok yang kedua yaitu kelompok yang bersabar. Kelompok yang yang bersabar. Tetapi sabar dalam artian secara istilah dalam bahasa ada dua. Tadi sebagaimana yang saya sebutkan. Sabar yang artinya tabah atau sekedar apa? Tegar dalam menghadapi, tidak pernah mengeluh. Belum tentu itu sabar yang syar'i. I. Karena kesabaran yang syar'i adalah kepada Allah. Kesabaran yang syar'i adalah kepada Allah, kembali dan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kesabaran inilah kesabaran yang syar'i. Dan kesabaran yang menjadi dasar ini adalah merupakan suatu kewajiban. Akan tetapi <clears throat> lebih dari kesabaran yang syar'i ini maka itu adalah sesuatu yang merupakan pujian mustahab untuk dilakukan. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang paling harus dilakukan oleh seseorang. Dasar-dasar kesabaran. Dasar-dasar kesabaran. Nah, ada yang lebih tinggi ternyata dari sifat sabar. Tingkatan ketiga. Subhanallah. Tingkatan ketiga adalah kedudukan orang yang ridho dengan musibah. Musibah yang dimaksudkan di sini musibah yang manusia tidak bisa mendapatkan atau lari darinya. Musibah cacat fisik dirinya, kemudian eh, orang yang kemudian mendapatkan musibah entah cacat lahir atau cacat yang ditimbulkan karena musibah yang menimpanya, buta, kemudian berbagai macam penyakit. Maka ketika seseorang dia itu eh, bersabar, seseorang mendapatkan ganjaran. Akan tetapi ada yang di atasnya, yaitu kedudukan ridho. Ridho ini lebih tinggi daripada kedudukan sekedar sabar. Karena seseorang yang sabar dia bisa jadi sebenarnya tidak ridho dengan apa yang menimpa dirinya. Akan tetapi dia tidak mengeluh dan dia kemudian mengeluhkan itu kepada Allah Subhanahu taala. Tidak mengeluh kepada manusia, tapi mengeluhkan kepada kepada Allah. Ini sabar, tetapi ridho dia tidak mengeluhkan bahkan kepada Allah sekalipun. Tidak mengeluhkan kepada Allah. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tingkatan yang lebih tinggi. Ini lebih tinggi daripada tingkat sabar, yaitu ridho dengan apa yang dibagikan oleh Allah. Ridho dengan takdir. Takdir yang <clears throat> yang buruk ini tadi. Dan yang keempat adalah syukur kepada Allah. Dan inilah yang paling sulit dan paling berat. Ini adalah kedudukan yang sangat berat dan para nabi yang mendapatkan kedudukan ini. Kedudukan syukur dan orang-orang yang semakin mengikuti nabi Mengikuti para nabi. Bagaimana dia bisa bersyukur? Ada sebuah hadis yang menunjukkan bagaimana tingkatan Rasulullah SAW di dalam menghadapi musibah. Beliau mencapai tingkatan ini. Artinya, inilah yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Bukan sekedar sabar dan bukan bahkan sekedar ridha, tetapi justru bersyukur kepada Allah menguji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan musibah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> idza asabahu musibah apabila beliau idza hazab <clears throat> idza apabila mendapatkan musibah maka beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Masya Allah. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Segala puji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muji dan Rasulullah SAW bersyukur. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. <clears throat> dan ini yang tidak bisa didapatkan kecuali orang yang benar-benar di dalam hatinya berserah diri kepada Allah. Dia mewujudkan ubudiyah penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Nah disebutkan dalam hadis <clears throat> tentang apa yang saya bacakan tadi surat Al-Baqarah yang menyebutkan keutamaan orang yang bersabar ketika mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditambahi dengan ucapan doa yang dinukil dan disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ummu Salamah radhiyallahu anha mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, barang siapa kata Rasulullah, mamin abdin tusibuhu, tidaklah seorang hamba tertimpa musibah, tusibuhu musibah. Fayaqulu kemudian dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi. Kemudian ditambahi dengan doa. Ditambahi dengan doa dan ini adalah wahyu. Al-Quran hanya menyebutkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Akan tetapi ternyata Rasulullah membuat menyampaikan sebuah tambahan. Dan ini bukanlah uh, <clears throat> berasal dari ijtihad Rasulullah. Akan tetapi itu adalah wahyu. Yang menjelaskan ayat yang tadi disampaikan. Jadi Rasulullah SAW menambahkan setelah mengucapkan barang siapa yang terkena musibah kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma jurni fi musibati hadhihi ya Allah berikanlah aku ganjaran Masya Allah berikanlah aku ganjaran di dalam musibahku ini wa li khairan minha dan berikanlah aku yang lebih baik daripada daripada musibah yang menimpaku ini. Subhanallah. Dan inilah yang merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah ganjaran atas musibah. Tidak bercurhat kepada Allah eh ini terhadap musibah yang namanya ya Allah, aku dapat musibah ini. Mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi meminta ganjaran bukan mengeluhkan musibah akan tetapi memohon kepada Allah ganjaran atas musibah. Bersyukurlah kalau kita ini dapat musibah karena di dalam musibah itu ada ganjaran yang Allah berikan kepada kita ketika kita bersabar dan kemudian mengharapkan pahala dari musibah itu. <clears throat> meminta meminta ganjaran. Allahumma ajurni fi musibati hati dalam musibahku ini dan berikanlah ganti yang lebih baik. Harta yang hilang, rasa takut yang ada pada seseorang, dan kemudian berbagai macam sesuatu yang hilang dari dirinya, maka sesungguhnya apabila seseorang membaca doa ini, maka sesungguhnya dia sedang mendapatkan keuntungan yang besar di balik musibah. Diangkatnya pahala, diangkatnya derajat seseorang. <clears throat> yang pertama adalah ganjaran yang sedang menunggunya. Yaitu apa? <clears throat> Kata Rasulullah SAW, Illa ajar Allah illa ajarahullahu fi musibatihi. Melainkan tidaklah seseorang yang mengucapkan ini kecuali Allah berikan ganjaran. Langsung dikabulkan oleh Allah. Nah, ini langsung di, dikabulkan. Karena itu di antara doa yang mustajab, doa yang diucapkan, dipanjatkan oleh seseorang pada saat dia mengalami musibah. Ini pada saat dia mengalami musibah. Karena sesungguhnya goncangan yang paling hebat dalam musibah adalah ketika pertama kali datang. Innamas sabru ula kata Rasulullah. Sungguhnya kesabaran itu adalah pada saat hantaman pertama musibah itu datang pada dirinya. Akan terlihat bagaimana ketegaran dan keimanan seseorang ketika musibah itu pertama kali datang. Apakah dia mengeluh? Apakah dia kemudian me, e, menyampaikan keluhannya bahkan menyebarkan kepada orang lain ataukah dia bersabar mengucapkan innalillah dan berdoa dengan doa ini Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika mendengar itu dan Rasulullah juga menyampaikan secara langsung nasihat ketika bertakziah kepada Ummu Salamah Rasulullah mengajarkan doa ini Ummu Salamah waktu itu kehilangan suami yang paling dicintainya dan sangat dicintainya. Bahkan dalam pikiran Ummu Salamah siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ketika Rasulullah menuntunkan doanya Allah berikan laku yang lebih baik dari darinya. Kata Ummu Salamah siapakah yang lebih baik daripada Ummu Salamah? Dan ternyata Ummu Salamah mengatakan tetapi saya akan berdoa. Dia ucapkan doa itu. Dan ternyata saya menikah dengan Rasulullah SAW dan siapakah yang lebih baik daripada Rasulullah? Nah ini, yaitu orang yang lebih baik daripada suaminya. Subhanallah. Ini doanya Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah eh, mendapatkan yang lebih baik. <clears throat> Kata Rasulullah, wa akhlafa. Allah sudah berjanji. Allah kabulkan, Allah berikan ganjaran terhadap musibah itu. Wa akhlafa lahu khairan minha. Dan Allah berikan yang lebih baik darinya. Subhanallah. Ini yang disebutkan. Dan di antara yang membutuhkan kesabaran adalah ketika kita yang tidak menerima musibah. Kita pun juga diuji dengan kesabaran kita. Ketika kita mempertahankan harta kita untuk kita berikan kepada mereka yang mengalami musibah itu butuh kesabaran. Kita butuh apa? Kesabaran untuk melepaskan harta kita. Untuk melepaskan harta kita. Meskipun tidaklah seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang mereka hadapi. Orang yang mengalami musibah secara langsung. Masya Allah. <clears throat> Rasulullah SAW <clears throat> apabila beliau mendapatkan musibah atau ditimpa dengan sesuatu yang sangat berat. Maka di antara apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan inilah yang seharusnya kita juga melakukannya. Ketika tertimpa musibah. Allah berfirman, "Wasta'inu bis sabri wassalah." Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta pertolongan kepada Allah Istainu. Tolonglah. Bantulah. Minta tolonglah kepada Allah kalian untuk menghadapi musibah bisabri wassalah. <coughs> dengan kesabaran dan dengan salat. Maka kata para sahabat bahwa Nabi SAW apabila idha hasabahu idha hazabahu amrun salla apabila Rasulullah SAW sedang mengalami kesulitan, kesusahan, beliau sholat. Masya Allah. Beliau melakukan melakukan sholat. Dan ini adalah cara Rasulullah SAW untuk menghadapi musibah. Justru sholat dan sholat adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syukur kepada Allah. <clears throat> Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min." Tidaklah seorang mukmin tertimpa min nasabin wala wasabin, kegundahan, kesedihan, kesusahan, wala hambin, ham kegundahan yang sedang terjadi, musibah yang sedang menimpanya, wala hazanin ataukah kesedihan yang ditimbulkan karena sesuatu yang sudah lampau, kematian mungkin setahun yang lalu, mungkin eh, beberapa waktu yang sebelumnya atau baru saja tertimpa dan musibah wala ada ataukah gangguan <clears throat> wala ghammin ataukah sesuatu eh, yang sedang dihadapi kalau hamin sesuatu yang dikhawatirkan akan datang dan subhanallah Ini salah satu pelajaran Gempa ini Sesuatu yang sudah terjadi dan dikhawatirkan akan terjadi Telah terjadi hazan Kesedihan dari apa yang sudah terjadi Dan ghammin dalam keadaan gham Sedang terjadi musibah yang sedang menimpa mereka Walahammin Sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi hatta sampai-sampai musibah sekecil apapun hatta syaukah hingga duri hanya sekedar duri saja <clears throat> yushakuha yang menancap pada dirinya illa melainkan kafarallah Allah akan menghapus biha khotoya menghapus kedosa-dosanya kesalahan-kesalahannya dengan musibah tersebut subhanallah Allah akan menghapus dosa-dosanya <clears throat> Masya Allah. Dan Allah sediakan orang yang bersabar itu dengan surga. Jannat. Jannatun. Jannatu aden. Surga aden. Disebutkan. Salah satu di antara nama surga, surga aden. Surga aden yadkhulunaha. Mereka akan memasukinya. Manusia akan memasuki surga aden. <clears throat> Yadkhulunaha. Waman salaha min abaihim dan siapapun orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka wa azwajihim para istri-istri mereka wa dzurriyyatihim keturunan mereka <clears throat> wal malaika dan para malaikat mereka itu yadkhulun mereka masuk ke dalam surga alaihim kepada mereka di dalam surga min kulli bab dari seluruh pintu para malaikat memberikan ucapan selamat kepada orang-orang yang masuk ke dalam dalam surga Aden mereka mengucapkan salamun alaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Bima sabartum karena kesabaran kalian dulu ketika di dunia. Subhanallah. Ini para malaikat mengucapkan selamat kepada orang-orang yang masuk dalam surga Aden. Kenapa mereka masuk surga Aden? Bima sabartum karena kesabaran. Karena kesabaran itu adalah merupakan hasil dan buah dari iman. Buah dari iman. Manusia di dunia ini orang mukmin dua sifat. Kata Ibnu Qayyim, iman itu adalah terdiri dari dua sisi. Nisfu as-sabr wa nisfu syukur. Kata Ibnu Qayyim, Iman itu adalah apa? Separuhnya sabar dan separuhnya syukur. Jadi hanya ada apa? Dua saja keimanan itu sesungguhnya. Terdapat pada dua sifat. Iman itu hanya ada dua. Maksudnya dua bagian. Dan setiap orang yang beriman dia mesti memiliki dua bagian ini. Yaitu yang pertama adalah apa? Nisfu sabar, separuhnya adalah kesabaran dan separuhnya lagi adalah apa? Syukur. Seseorang yang bersyukur dia semakin beribadah kepada Allah. Seseorang yang semakin bersyukur kepada Allah, dia akan semakin banyak beribadah, banyak mendekatkan dirinya kepada Allah. Itulah separuh dari iman. Dan separuhnya lagi adalah kesabaran terhadap apa yang <clears throat> menimpanya. Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim, rahimahullah taala. <clears throat> Karena itu kesabaran dan syukur itu suatu kewajiban. Kewajiban bagi orang yang beriman. <clears throat> dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang bersabar akan ditumpahkan ganjaran mereka tanpa hisap. Ditumpahkan ganjarannya tanpa tanpa hisab. Artinya tidak dihitung-hitung oleh Allah Swt Luar biasa. Dan semakin orang itu memiliki kesabaran dan memiliki keimanan, semakin banyak diuji oleh Allah. Semakin banyak diuji oleh Allah. Dan ujian itu semakin besar dengan semakin besarnya keimanan Kata Allah, <clears throat> kata Rasulullah SAW, Inna Allah idha ahabba abdan ibtalah. Sungguhnya, apabila Allah mencintai hambanya, mencintai hambanya, maka Allah ibtalah, Allah akan mengujinya. Subhanallah. Dan semakin Allah mencintai hambanya, ujiannya semakin berat. Karena itu musibah itu menunjukkan ketinggian derajat seseorang. Musibah itu merupakan tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat orang yang terkena musibah. Apakah dia termasuk orang-orang yang lulus dan dengan kelulusannya dia akan diangkat derajatnya oleh Allah dan semakin diuji dengan ujian yang lebih berat berikutnya. Ataukah dia tidak sabar? Subhanallah. Menjadi golongan yang pertama menjadi golongan yang pertama. Subhanallah. Inilah <clears throat> sungguhnya Allah sedang menguji kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran orang-orang yang sabar, yuwaffa. Ditunaikan, dilimpahkan ganjarannya. Ajrahum bighairi hisab tanpa hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan cintanya kepada orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang yang sabar. Dan bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inallah ma'as sabirin. Dan ini bukan hanya dalam satu ayat. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah bersama. Ini sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. <clears throat> Inallah ma'a ma'as sabirin. Kemudian ada satu hadis yang menunjukkan bahwa sesungguhnya musibah itu diberikan oleh Allah untuk mengangkat derajatnya, untuk mengangkat derajat sang hamba. Dengan musibah tersebut, apabila lulus maka dia akan semakin diangkat derajat oleh Allah. Bisa jadi seseorang dia tidak memiliki amal soleh yang tinggi, yang banyak. Akan tapi Allah dengan cintanya dan Allah maha tahu siapa di antara hambanya yang benar-benar mencintai Allah. Tetapi dia tidak bisa beramal soleh. Sebagaimana orang-orang yang memiliki kesungguhan dalam beramal. Akan tetapi Allah maha tahu hatinya. Maka Allah mengangkat derajatnya dengan ditimpakan musibah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la rahimahullah taala dan Ibnu Hibban <clears throat> dan hadis ini hadis yang hasan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dengan beberapa syawahidnya. Dan nanti akan saya bacakan syawahidnya. <clears throat> Meskipun dengan kelemahannya akan tetapi dengan beberapa jalan ini mengangkat derajat hadis ini menjadi sahih. Kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna rajulah Sesungguhnya kata Rasulullah, innar rajul sesungguhnya seseorang ada di antara manusia. Seseorang layakunu lahu sungguh dia itu sebenarnya lahu indallahil manzilah. Sebenarnya Allah memberikan kedudukan, sebuah kedudukan kepada orang ini. Allah memberikan sebuah kedudukan kepada seseorang di akhirat nanti. Fama yablughuha bi amal. Tidaklah dia itu mencapai kedudukan di surga itu dengan amalnya. Maksudnya dengan sebab amalnya. Artinya amal solehnya sebenarnya tidak bisa mengangkat dia ke derajat ini. Amal soleh yang dia lakukan Sholatnya, puasanya, ibadahnya, ilmunya, sodakohnya. Mungkin sebenarnya seandainya dinilai dia tidak bisa mencapai derajat itu. Dari mana dia mendapatkan kedudukan tersebut? Dari mana dia mendudukan keduduk, keduduk, mendapatkan kedudukan itu? Kata Rasulullah, <clears throat> "Fama beluhu bi amal." Sebenarnya dia tidak mencapai kedudukan itu dengan amalnya. Maksudnya amal-amal soleh yang dia lakukan. Tidak sampai amal solehnya. Sekarang bukan zamannya jihad. Sekarang bukan zamannya apa? Jihad. Yang ganjarannya mati syahid. Subhanallah. Kita pengen mati syahid. Tetapi apa? Apa daya? Nggak ada apa? Nggak ada jihad. Bagaimana kita bisa mencapai kedudukannya? Subhanallah. Bagaimana bisa mencapai kedudukan syahid? maka fala yazalullah tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hatinya dan ini sebenarnya yang menjadi patokan bahwa hati keimanan ketakwaan seseorang intinya terletak dalam apa dalam hatinya ini yang akan bisa mengangkat derajatnya meskipun dia sesungguhnya tidak bisa beramal dengan amal yang dilakukan oleh orang-orang yang mencapai derajat yang tinggi karena amalnya tidak bisa mencapai derajat itu. Tetapi Allah senantiasa memberikan musibah. Ditimpakan musibah. Sudah miskin, kemudian dililit hutang, sakit, rumahnya kemudian kena gempa lagi dan berbagai macam musibah yang ditimpakan kepadanya. Subhanallah. Allah senantiasa mengirimkan musibah, menguji dan ternyata orang itu tetap bersabar. Dia tetap bersabar. Masya Allah. Fala yazalullahu yabtalihi. Senantiasa Allah mengujinya. Allah memberikan bala, cobaan, ujian, mungkin difitnah. Sudah miskin difitnah. Nah Subhanallah. <clears throat> ya. Sudah dia ini apa pekerjaannya sudah susah, difitnah lagi. Ya, bahkan kemudian apa? Eh, mungkin dibakar lagi. <laughs> Subhanallah. Diuji dengan difitnah dan bahkan mungkin eh, <clears throat> dengan kematian karena difitnah, dibunuh dan sebagainya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengujinya bima yakrah dengan apa yang sungguhnya dia benci tidak sukai. arti sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang merupakan musibah bencana baginya. ini. Subhanallah. Maka hatta yablughahu iyaha. Hingga Allah kemudian mengangkat derajatnya sampai ke tingkat itu. Dengan apa? Dengan musibah. Dan bisa jadi mereka yang kemudian dengan amalnya dia tidak mencapai derajat tersebut. Tetapi Allah jadikan dia tertimpa runtuhan gempa. Dan orang yang tertimpa runtuhan termasuk diantara yang apa? Mati syahid. Subhanallah. Di antara yang mati syahid adalah ketika meninggal karena apa? Runtuhan. Wabah penyakit. Taun. Ketika seseorang dia ini sebenarnya tingkatannya seandainya hanya mengandalkan amal solehnya, tidak bisa mencapai derajat itu. Tetapi Allah timpakan musibah, yaitu taun yang dia tidak boleh keluar dari tempat tersebut. Karena syariatnya, kalau orang itu berada di suatu tempat yang dimana E, terjadi taun, wabah penyakit yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh apa? Masuk. Maka ketika dia bersabar, Allah tinggikan derajatnya. Dia mati, mati apa? Mati syahid. Taun. Subhanallah. Seorang wanita dia tidak bisa mencapai derajat tersebut. Derajat yang tinggi, mati syahid. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian. Dia hamil dan kemudian dia mengalami sakit dengan kehamilannya. Dia mengalami rasa sakit yang hebat sampai akhirnya ketika dia melahirkan dia meninggal. Allah jadikan mati apa? Mati syahid. Demikianlah ujian seseorang. Mengangkat derajatnya meskipun amalnya tidak bisa mencapai derajat tersebut. Tetapi Allah berikan musibah demi musibah yang menimpa dirinya. Rasa sakit yang dia alami. Wanita, dia separuh agamanya. Akan tetapi, dia bisa mencapai derajatnya para syuhada. Mencapai orang laki-laki yang derajatnya dua kali lipat agamanya. Nah Nakisu eh, aklin wadin. Wanita. Kurang akalnya. Tapi ketika bersabar, sabar ketika menghadapi kehamilannya dan dalam menghadapi anak-anaknya. Eh, suaminya menikah lagi. <laughs> Eh, ya, sabar <laughs> musibah. <laughs> Eh, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi seandainya dia tidak apa? mendapatkan musibah, maka derajat dia tidak sampai setinggi itu. Tapi ketika dia sabar, bahkan mungkin bersyukur. Tadi dapat musibah, kemudian apa? Bersyukur. Masya Allah. Maka dia mendapatkan derajat yang apa? Yang tinggi. Disampaikan oleh Allah kepada derajat yang tinggi tersebut. Masya Allah. Ini diantara <clears throat> apa yang Allah berikan. Allah mengangkat derajat. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya. <clears throat> yang menjadi syahid oleh Syekh Albani bani taala disebutkan syahid ini meskipun di dalam sanatnya terdapat eh, orang-orang yang majhul tidak dikenal tetapi karena hadis yang hasan yang saya bacakan tadi maka beliau menghasankan eh, beliau mensahihkan hadis eh, yang saya bacakan tersebut dengan syahid ini yang menjelaskan ataukah memperinci dalam hadis ini disebutkan Ida sabakat lil abdi minallahi manzilah. Apabila telah ditetapkan terdahulu oleh Allah bagi seorang hamba sebuah kedudukan. Lam yabluha bi amalihi yang sesungguhnya dia tidak bisa mencapai derajat itu dengan amalnya. Maka ibtalahullah Allah, Allah mengujinya fi jasadihi dalam jasadnya, subhanallah. Dalam jasadnya mungkin cacat fisik sejak lahir dan seterusnya. Cacat fisiknya sehingga kesulitan untuk dia misalkan menuntut ilmu dia diberikan oleh Allah cacat buta. Tidak bisa dia mencapai derajat orang-orang yang berilmu, dia bisa membaca dan seterusnya. Akan tetapi Allah Allah uji dengan jasadnya. Aufi atau dalam hartanya diberikan kemiskinan, diberikan kekurangan harta. Awaladihi atau kepada anaknya, ujian pada anaknya. Entah kedurhakaan anak, dia sudah mendidik anaknya tetapi durhaka. Seperti halnya Nabi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diberikan ujian anaknya. Mungkin diberi ujian anaknya yang cacat. Anaknya yang eh, yang cacat cacat mental, cacat fisik dan seterusnya diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Summa sabbarahu. Kemudian Allah jadikan dia itu bersabar. Ketika Allah timpakan ujian itu, amalnya sedikit. Amalnya sedikit, dia tidak bisa. Tetapi Allah jadikan dia itu musibah pada jasanya dan seterusnya pada eh, anaknya. Summa sabbarahu. Kemudian Allah jadikan kesabaran pada dirinya. Allah jadikan dia sabar. Allah bantu dengan kesabaran. Ini bantuan Allah. Pertolongan Allah. Karena itu kita tidak mungkin bisa bersabar seandainya bukan karena Allah yang membantu kita. Allah yang menolong kita untuk bisa sabar terhadap musibah. Sabarahu. Subhanallah. Allah jadikan dia sabar hatta yablughahul manzilah hingga dia bisa mencapai kedudukan allati sabaqat lahu minhu yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Masya Allah. Ini rahmat Allah. Nah ini Allah Maha Adil. Allah menempatkan kedudukan sudah. Aku akan tahu kedudukan hambaku yang ini, yang amalnya sebenarnya Allah tahu bahwa hamba ini amalnya tidak bisa mencapai derajat ini. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah dan Allah bantu dengan kesabaran. Maka orang tersebut mencapai kedudukan yang tinggi ini dengan kesabarannya. Meskipun itu juga termasuk amal, tapi yang dimaksudkan amal-amal solehnya, solatnya. Orang ini tidak biasa beramal soleh, solatnya ini, eh, solat malam juga tidak pernah, solat duha juga tidak, Sholat wajib saja, rawatib juga enggak misalkan. Eh, subhanallah. Ini sodako apalagi orangnya miskin dan seterusnya. enggak <clears throat> bisa dia beramal. Tetapi Allah berikan ujian, kesabaran. Sampailah dia derajatnya apa? Derajat yang tinggi. Subhanallah. <clears throat> Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat sabar kepada orang yang beriman sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Ma asabakum min musibah. Apapun yang menimpa kalian fil ardi di muka bumi ini wala fi anfusihim wala fi anfusikum tidaklah musibah yang menimpa kalian di muka bumi ini atau kepada diri kalian illa fi kitabim min qabli an melainkan sudah ada di dalam catatan Min qabli an nabra'aha sebelum kami ciptakan. Min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan sungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah. Likaila ta'sau. Ini tujuan Allah menimpakan musibah kepada kita. Hendaknya kita bersyukur. Likaila ta'sau agar supaya kalian tidak putus asa. <clears throat> Alama fatakum atas apa yang kalian kehilangan dari kalian mabatakum wala tafrahu bima atakum dan kalian tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Jangan sampai ketika kita diberi harta, diberi ketampanan, diberi kecantikan, diberi oleh Allah berbagai fasilitas di dunia ini, kedudukan, kecerdasan, jangan sampai hal itu membuat kita sombong. Wala tafrahu bima atakum. Jangan sampai kalian itu agar supaya kalian tidak sombong dengan apa yang datang kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak suka dengan orang yang sombong. <clears throat> Dan cukup bagi kita mengetahui kedudukan seseorang dengan ujian yang menimpanya dan kesabaran yang dia <clears throat> lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya Ayun nasi asyaddu balaan. Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Kata Rasulullah al-anbiya. Dalam sebagian riwayat asyaddu nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Para nabi kemudian yang semisal para nabi. Para nabi dan yang semisal. Siapakah yang semisal? yang mendekati sifatnya dengan para nabi. Kejujurannya, kesabarannya, eh ini, ketakwaan, keimanannya, derajatnya yang tinggi, derajatnya para nabi dan yang amsal fal amsal. Kemudian yang di bawahnya sumal amsal fal amsal. Kemudian yang semakin eh, jauh dari nabi. Tetapi seseorang semakin dia itu meneladani Nabi Rasulullah SAW dalam seluruh kehidupannya, maka dia akan mendapatkan ujian yang semakin berat. <clears throat> Karena itu kalau kita ingin mendapatkan tingkatan yang amsal ini, maka hendaknya kita bersabar dengan apa yang akan kita dapatkan. Karena kalau kita semakin mencintai Nabi, semakin mengikuti jejaknya Nabi Sallallahu Alaihi ujian yang akan kita hadapi semakin apa? Semakin berat. <clears throat> Summal amsal fal amsal. Yabtalir rajul atau yubtalar rajul ala hasabi dini. Orang itu diuji sesuai dengan agamanya. Kata Rasulullah. Yubtalal mar'u ala hasabi dini. Seseorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan agamanya. Semakin tinggi derajat agamanya, maka semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Fa in kana salban apabila dia itu kokoh agamanya, salban, solid. Apabila kokoh agamanya, dinihi dalam agamanya, istadda bala'uh. Maka semakin berat ujian yang menimpanya. Fa in kana dinihi riqah. Apabila di dalam agamanya itu riqah, rakik tipis. Agamanya itu ringan, tipis, maka huwina alaihi diringankan ujiannya nggak berat-berat amat eh. maka apa eh. maka ujian bala jangan kita minta kepada Allah dengan bala mintalah kepada Allah itu kesabaran otomatis Allah Subhanahu wa taala akan apa akan menguji berikanlah e, mintalah kepada Allah petunjuk agar semakin didekatkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan Nabi, maka otomatis sebenarnya Allah akan menimpa dan akan memberikan ujian kepada kita dalam kita menjalani sunnah Rasulullah dan menjalankan agama ini. <clears throat> maka kata Allah, kata Rasulullah, famazala kadalik. Terus akan senantiasa demikian seseorang ditimpa dengan musibah, hatta yamsya alal ardi hingga dia akan berjalan di muka bumi ini ma alaihi khati'ah dalam keadaan tidak ada dosa sama sekali karena kesabaran musibah yang menimpanya itu kafarah dosa sehingga dia akan semakin menambah derajat tidaklah ada satu musibah kecuali dia akan menggugurkan kesalahan dan akan mengangkat apa mengangkat derajatnya Semoga kita termasuk yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dan sampai di sini insyaallah eh, kita <clears throat> tutup kajian kita kali ini dengan berdoa kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah kedudukan bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdausnya. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada bertetangga dengan Rasulullah di surga firdausnya. Kata Rasulullah, apabila kalian meminta kepada Allah surga, idza sa'altumullah al-jannah, fas'aluhu firdaus. Mintalah surga, surga firdaus. Fa innahu karena sungguhnya surga firdaus adalah a'lal jannah wa awsatuha. Bagian surga paling tinggi dan paling tengah. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atasnya adalah arsnya Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Dan darinya wa minhu tafajjarul anhar. Kata Rasulullah dari surga Firdaus ini sumbernya sungai-sungai yang ada di surga bersumber dari sana. Namanya sumber paling jernih dan itulah sumbernya telaga Al-Kausar. Bermuara di telaga Al-Kausar Rasulullah SAW. Barang siapa yang minum telaga Al-Kausar satu kali tegukan maka terjamin masuk surga. Seseorang yang sudah masuk ke dalam telaga Rasulullah berarti jaminan dia ini tidak bakal masuk ke dalam neraka. Karena Rasulullah mengatakan, "Man yashrab minhu syurbatan lam yas lam yadma ba'dahu abadan." Barang siapa yang minum satu teguk, dia tidak akan haus untuk selamanya. Kalau tidak haus untuk selamanya berarti tidak akan pernah merasakan neraka. Karena orang yang menghuni neraka dia akan merasakan kehausan luar biasa. Apabila seseorang sudah bisa berhasil masuk ke dalam telaga Rasulullah, berarti terjamin untuk tidak masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Karena itu jangan sungkan-sungkan untuk kita memohon surga Firdaus. Mungkin amal kita ini, amal kita tidak bisa mencapai surga Firdaus. Tapi mintalah kepada Allah. Amal kita dengan amal yang kita sedikit ini tidak bisa mungkin mencapai surga firdosnya. Tapi biarkanlah Allah yang mewujudkannya. Yang penting kita ini adalah berdoa kepada Allah. Berdoalah. Doa minta surga firdosnya. yang paling tinggi. Tetangga Rasulullah SAW. Biarlah Allah yang mewujudkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Entah Allah apa yang Allah berikan kepada kita, ujian apa yang Allah berikan kepada kita, tetapi mintalah surga Firdaus karena Allah yang akan mewujudkan. Kalau kita sudah meminta surga Firdaus, Allah berikan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan di dunia ini. Yang itu akan mengangkat derajat kita. Semoga kita semuanya termasuk di antara yang mendapatkan derajat tertinggi di surga. Surga Firdaus yang paling tinggi, tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.